Segala-galanya adalah dalam genggaman Allah. Hadirin kita akan lanjutkan kajian hikam yang kedua kali sebelum saya berangkat ke Baitullah. Silakan Ustaz. Halaman 14 Halaman 14 nomor, nomor 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhriku aswaro akdari Kekerasan semangat perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Firman Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur seisi alam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Hadirin, ini ilmu yang agak berat tetapi dengan pertolongan Allah semoga kita memahaminya. Kalau paham yang bab ini kita akan lebih ringan menghadapi seberat apapun tekanan dalam hidup. Jadi saudaraku Allah menjanjikan dalam surat Al-Ankabut ayat Al-Hadid ayat 22 A'udhu billahi minasyaitani rajim Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an bro'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah ada di dalam kitab jauh sebelum Allah menakdirkan di dunia ini. Inna dzalika 'alallahi yasir dan semua itu mudah bagi Allah. Mengapa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mengapa Allah membuat itu? Supaya kalian tidak terlalu duka terhadap sesuatu yang luput darimu dan tidak berbangga hati dengan apa yang engkau dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang kikir lagi membangga-banggakan diri. Nah saudaraku sekalian, jadi jauh sebelum kita ditakdirkan lahir ke dunia, Allah sudah punya blueprint untuk kita. Dan apapun yang sudah terjadi itu sudah pasti takdir Allah. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan jangan suka mengatakan seandainya. Lau Seandainya, coba andai kata kamu tidak pergi, pasti nggak kena. Andai kata kamu tidak ke sana, pasti enggak. Tidak. Kalau sudah terjadi, ya itulah takdir. Tidak usah pakai seandainya, karena memang sudah terjadi. Nah sayangnya kita sering sekali tertekan oleh sesuatu yang sudah terjadi kita gigi mati-matian melakukan tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Lalu apa gunanya kita ikhtiar? Ikhtiar kita adalah amal soleh kita. Kita itu hanya boleh tiga perkara dalam hidup. Satu, niat yang lurus. Dua, sempurnakan ikhtiar. Tiga, serahkan kepada Allah dengan tawakal. Cukup. Itulah kewajiban kita. Selebihnya suka-suka Allah saja menakdirkan kita menjadi apa sesuka Allah. Dan pasti bagus. Takdir Allah itu pasti bagus walaupun sepertinya tidak enak. Dalilnya wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Hadirin, ini ilmu penting sekali karena disinilah yang membuat kita bisa tertekan atau tidak. Pokoknya apapun yang sudah terjadi itu pasti takdir Allah. Lalu bagaimana A? Apakah ini baik atau buruk? Jadi untung ruginya bukan pada takdirnya. Untung ruginya lihat apa yang dilakukan sesudah takdir itu. Kalau dengan takdir itu dia berubah menjadi lebih baik, itulah yang beruntung. Kalau dengan takdir itu tidak ada perubahan, itu namanya khasirun, rugi. Kalau dengan takdir itu dia lebih buruk, namanya halikun. Dalilnya, waman kana, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini menjadi lebih baik dibanding kemarin, untung. Jadi ada kalanya Allah menakdirkan kita bikin kesalahan. Supaya kita ini ketahuan manusia biasa pada umumnya. Dan yang kedua, takdir kesalahan itu kalau dia taubatnya taubatan nasyuha, dia melesat lebih tinggi dari ahli amal yang tidak mau tobat. Nanti di dalam kitab hikam lainnya, ada kalanya Allah tidak melindungi kita, kita tergelincir berbuat salah, tapi dengan salah itu dia menyesal luar biasa dengan salah itu dia tersungkur tobat dan nasuha. Dengan salah itu dia mati-matian memperbaiki diri. Maka dia beruntung dengan kesalahan takdir itu karena berhasil merubah dirinya. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina orang yang melakukan kesalahan. Karena siapa tahu kesalahan itu merupakan pembuka dia diampuni dosa, pembuka dia berubah menjadi lebih baik. Bisa jelas hadirin sekalian? Jadi kalau kita ingin tahu orang untung rugi sebetulnya bukan dari kejadiannya. Lihat, wah dia ngaco. Tunggu dulu, lihat apa yang terjadi. Dia usaha bangkrut, tapi dengan bangkrut dia berubah. Dia perbaiki diri, dia evaluasi diri, dia jadi dekat dengan Allah. Ah, dia untung tuh dengan bangkrutnya. Karena kedepannya dia akan diberi, tapi dia sudah siap ilmunya siap, mentalnya siap, imannya siap, nanti Allah membuka. Allah sudah punya rencana rezeki bagi kita sebelum kita lahir. Nah sayang kita sering melihat orang dari kejadian. Kejadian itu takdir. Harusnya yang kita lihat itu perubahan apa. Tapi ah saya lihat dia masih jelek tuh, tunggu dulu. Dia sekarang minus dua. Tapi sebelumnya dia minus 7. Berapa perubahannya? Plus 5. Betul tidak? Dia memang masih jelek. Tapi sebelumnya jauh lebih jelek. Tapi dia sekarang plus 3. Sebelumnya plus 4. Dia minus. Dia memang sudah Ustad, Asalnya rajin tahajud. Dengan kejadian hilang tahajudnya. Asalnya dia rajin ke masjid sholat tepat waktu. Dengan kejadian jadi telat terus. Dia memang masih sholat, tapi kualitasnya turun. Ibadahnya turun. Sebetulnya sudah halikun. Celaka. Oleh karena itu, bukan kejadian yang penting bagi kita, tapi menyikapi kejadian. Nah hadirin, kita udah mati-matian mengerahkan segala daya. Ini saya mau cerita rumus penting ya. Karena kita kan pasti akan mengarungi ujian. Sudah dibahas kan kemarin kenapa orang tahan menghadapi ujian. Sepahit apapun karena dia punya cita-cita yang tinggi. Seorang mahasiswa ditanya, "Dek, gimana kuliah?" Ampun, tugas terus Ujiannya berat-berat. Kenapa Ade mau mengikuti tugas dan ujian ini? Karena saya ingin lulus A dengan nilai terbaik. Jadi orang tahan menghadapi tugas, ujian, tes. Kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tinggi. Sama kita juga. Orang yang paling tahan menghadapi hidup ini orang yang punya cita-cita tinggi. Kalau cita-citanya rendah tidak tahan. Orang maaf, ingin langsing saja, dia mati-matian pakai hula hop. Dia tahan lapar, pagi tidak makan, siang tidak makan, malam tidak makan. Kapan makan? Ya di sela-sela itu. Tidak disebut makan, ngemil namanya. Untuk langsing saja perlu perjuangan. Apalagi mau jadi bidadari di sorga. Saya gak begitu yakin yang leha-leha itu bakal jadi itu. Karena harus ada perjuangan. Haji mau mabrur harus berangkat. Ujian akan tahan bagi orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Mengapa orang mau mendaki gunung? Maaf, apa yang tinggi itu di Mount Everest. Kenapa? Kenapa dia mau menahan dingin, capek, lelah, kekurangan oksigen, beban berat? Kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tinggi. Ingin menancapkan bendera di atas. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak tahan menghadapi penghinaan, caci maki, kesulitan karena cita-cita kita tidak jelas. Kalau orang ingin cita-citanya mulia di sisi Allah, tidak usah heran. Kita akan tahan menghadapi perjuangan. Kita akan tahan sholat malam. Dua jam. Kita akan tahan saum daud. Kita akan tahan zikir. Kita akan tahan bersedekah. Kenapa orang berani berada di barisan yang terdepan dalam pertempuran? Cita-citanya tinggi. Ingin jadi syuhada, Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini? Kalau cita-citanya hanya kesenangan, ketenangan, itu nggak akan tahan menghadapi hidup ini. Kalau cita-cita kita enak makan, enak tidur, punya uang, dipuji, dihargai, nggak akan tahan kita menghadapi gejolak hidup ini. Pasti capek. Seperti orang yang enaknya tiduran. Dia nggak akan tahan menghadapi ulangan. Stres menghadapi ujian. Kenapa? Karena dia cita, tidak tidak punya cita-cita tinggi. Maka maaf saja rekan-rekan yang hobinya hanya duniawi, harta, kedudukan, jabatan, pangkat, pujian, penghargaan, popularitas tidak akan menikmati hidup ini. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu pasti kesulitan. Kesulitan hanya dinikmati oleh orang-orang yang bercita-cita tinggi. Jelas? Nah, apa rahasianya? Lima at. Nih, jadi kalau punya persoalan, dengar rumusnya ya, ini penting. Sehebat apapun akal kita, jaringan kita, kekuatan kita, Enggak. Enggak bisa menyelesaikan persoalan. Kurang apa hebatnya Uni Soviet. Kampus begitu banyak, nuklir punya, hancur. Kurang apa hebatnya tentara Amerika di Irak. Udah rapat setakar kebek, perlengkapan segala canggih, babak belur. Kurang apa itu rapatnya tiap malam, siang malam. Kurang apa canggihnya Israel ketika menyerbu Lebanon. Ternyata dimaki-maki malah presidennya berzina. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah. Kalau cita-cita kita sudah tinggi, apa cita-cita kita ridho Allah, maka menghadapi hidup pun kita harus punya strategi. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah sendiri. Tahu ingin tahu caranya menghadapi masalah? Ingat atolak ayat 2 dan 3. Ingat baik-baik. minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan karena kecerdasan bukan karena kehebatan tapi karena ketakwaan. Dan kecerdasan, kehebatan kita tuh untuk takwa. Takwa menghasilkan pertolongan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la Dan Allah akan mendatangkan rezeki pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi mustahil nih, nggak bisa, enggak usah takut. Ini kita dalam kesulitan yang luar biasa, enggak usah gentar. Allah janji Makin kita dekat ke Allah, Allah memberi jalan keluar dari tempat yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Dan barang siapa yang hatinya utuh hanya Allah, tiada selain Allah tempat penggantungan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu, dicukupi kebutuhan lahir batin. Jadi cukup itu bukan punya tabungan, bukan punya jaringan, enggak. Cukup itu datang dari kesempurnaan tawakal. Ana indarzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Hadirin, mudah-mudahan formula ini dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Kalau terjadi, Katakan, ya sudah takdir Allah. Ini episode saya. Kenapa? Enggak, sudah memang jatahnya begini aja. Wah, ada berita jelek di TV. Ya sudah, memang sudah episodenya harus ada itu. Bagaimana dong dengan nanti? Nanti itu milik Allah. Yang penting, kejadian ini membuat kita layak ditolong Allah. Pakailah rumus lima at. Masih ingat? Masa lupa lagi nih? Lima at supaya makrifat. Satu, tekad sangat kuat. Pokoknya hanya Allah tujuan saya. Hanya Allah yang saya cari. Ridho Allah yang saya tuju. Enggak ada selain itu. Saya enggak butuh ridho manusia. Yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena ada rumusnya. Dalam sebuah hadis kunci. Jikalau Allah cinta ke seorang hamba maka Allah akan panggil malaikat Jibril, "Hei Jibril, aku cinta kepada hamba ini." Lalu malaikat Jibril memberitahu malaikat lain dan juga seisi alam, Allah mencintai makhluk ini. Tidak usah heran, nyamuk, lalat, cacing, semua tahu ini makhluk yang dicintai Allah. Jadi kita nggak usah cari muka agar dicintai orang. Yang penting kita ikhtiar agar dicintai Allah. Nanti Allah kepada para istri kalau ingin dicintai suami tidak usah rekayasa agar suaminya cinta capek itu yang bikin stres saat ini takut suaminya meniru seseorang lebih baik kejar aja cinta Allah nanti Allah yang membalikan hati suami karena Allah yang menguasai setiap hati mukallibal qulub pembulak balik hati Wah bagaimana kalau orang sebel? Gak apa-apa. Rasul juga asalnya disebelin orang. Rasulullah asalnya al-amin. Dicintai seantero bangsa. Rasul dakwah menegakkan kebenaran. Drop. Orang sebagian benci, marah, dicaci, dimaki, difitnah, dihantam, dilempar, ditumpah kotoran, bahkan diancam mau dibunuh, diboikot. Terus saja hijrah usia 63 tahun sempurna risalah Islam. Allah yang membulak-balik hati. Makanya tidak usah gentar dengan situasi apapun karena setiap makhluk dalam kekuasaan Allah. Tekad kita satu aja, cari ridho Allah. Asal Allah udah ridho cukup. Allah yang ngatur. Dua, perbanyak taubat. Ini rahasianya. Jadi kalau ini ingin diisi, maka rahasianya gelasnya dibersihkan dulu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Surat apa Ustaz Edi? Al-Baqarah. Ya, Ustaz Edi yang hafal. Pokoknya salah satu surat dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mencintai ahli taubat. Saudara sudah tahu bagaimana Allah senang kepada orang taubat? Rasul mengisyaratkan begini. Di padang pasir ada orang kehilangan unta dengan perbekalan. Waduh, dicari sampai lelah, sampai akhirnya terbaring saking lelahnya di bawah pohon, tertidur. Betapa dia sengsara di padang pasir kehilangan unta dengan bekalnya. Sedang tidur, unta datang. Dia bangun. Ya Allah, unta ini kembali. Aku Tuhanmu, engkau hambaku ya Allah. Saking gembiranya, sampai terbalik nyebut. Aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini asli ini ada hadisnya. Allah tidak marah, bahkan Allah memberitahu kegembiraan Allah melihat orang yang taubat lebih gembira daripada orang tersebut menemukan unta. Jadi kalau ada orang tergelincir berbuat dosa, lalu tobat, nah kegembiraan Allah lebih dahsyat daripada orang tersebut. Bagaimana mungkin kita menghina orang yang berdosa yang tobat? Padahal Allah begitu gembira. Bagaimana mungkin kita mengungkit-ungkit kesalahan orang, masa lalu orang, pada siapa tahu masa lalu itulah yang membuat dia taubat dan membuat Allah gembira kepada dia. Maka jangan takut oleh dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kalau bertemu dengan taubat, ampunan Allah lebih besar. Tiga. Eh, maaf. Ini suaranya dikeluarkan. Kalau keluar juga nggak apa-apa. Yang tetangga mungkin mau dengar. Oh, belum dikeluarkan? Ya nggak apa-apa. Takdirnya begitu. Hmm. Sekarang keluar suaranya Mungkin ada yang ngecek di luar Pak Indra Selalu prosedur cek recheck Prosedur standar Satu apa Kalau ingin hidup ditolong Allah Tekad yang sangat kuat Cukup Allah saja Karena tidak ada yang memiliki apapun selain Allah Apa yang kita inginkan Dalam kekuasaan Allah Apa yang kita takuti Dalam genggaman Allah Mau apa? Cari muka selain Allah kalau kita senang dipuji manusia, manusia nggak punya apa-apa. Lebih baik kita senang dipuji Allah yang punya segala-galanya. Kalau kita takut oleh manusia, manusia nggak bisa membuat kita celaka tanpa izin Allah. Walau bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Nggak bisa. Coba, saudara lemparkan apa saja ke sini. Coba, coba lempar. Tuh kalau nggak diizinkan nggak ada yang lempar ya. Pernah suatu saat ada yang lempar, tuh eh kok kena ya ah? Berarti diizinkan. Ma min musibatin illa biiznillah. Yang kedua apa? Perbanyak taubat Sudah tahu doa meminta hujan? taubat Tahu bagaimana Nabi Yunus dalam tiga kegelapan bisa lolos? gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, gelapnya malam. Tahu doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Taubat. Sudah tahu bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu Taubat. Jadi maaf semua gerbang rezeki gerbang ketenangan, gerbang kemudahan, pembukanya adalah taubat. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Orang tua, keluarga, orang-orang duafa, para ulama terus minta maaf. Karena dosa kepada Allah dihapuskan dengan ampunan Allah tapi dosa kepada manusia nggak bisa apalagi yang bergibah. Wah, yang ngomongin sesuatu di belakang yang bikin sakit hati itu dosanya lebih keras dari zina. Kalau orang zina tobat lalu Allah mau mengampuni bisa diampuni. Kalau gibah menceritakan keburukan di belakang tobat tidak diampuni sebelum dimaafkan oleh orang-orang yang digibahi. Bagaimana yang digibahi? Orang yang digibahi berguguran dosa-dosanya. Orang yang bergibah pahalanya dioper. Ada seseorang di negeri ini yang terus dicaci maki. Kata anaknya, beruntunglah bapak karena dosa-dosanya sedang dibersihkan. Pahalanya dioper, maka teruskan, teruskan. Kalau hanya hitungan duniawi pasti sakit hati, tapi kalau hitungannya sudah hitungan akhirat, tidak ada sakit hati. Itulah sebabnya para ulama kalau dihina dicaci senyum-senyum saja karena transfer pahala dan penggugur dosa. Tapi ya tidak usah kita cari penyakit. Tiga, oh wirid dalam kesulitan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Tiada Tuhan selain engkau ya Allah Maha suci engkau Sedang saya adalah makhluk yang zolim Wiridkan saja ini pak Terus sambil kita ingat dosa Insya Allah nanti akan ada jalan keluar yang tidak diduga, tidak disangka Allah menggerakkan siapa saja nanti Tiga Resep ketiga Jauhi maksiat jadi kalau sudah bersih jangan dinodai, makanya qadul basor, tahan pandangan kepada yang bukan muhrim, jaga. Jangan lihat-lihat yang bukan milikmu. Maaf, kebakaran hutan asalnya bisa percikan puntung rokok. Kebakaran rumah percikan lilin kita bisa terbakar maksiat dari percikan mata. Tidak sengaja lihat, tidak tahan, bisa tergelincir. Makanya jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan. Tidak ada ahli makrifat orang yang banyak bicara. Faliyakul khairan aul Berkata baik, benar atau diam. Makin banyak bicara, makin banyak berpeluang tergelincir kata-kata, makin banyak berpeluang menjadi dosa. Makanya lebih baik senyum saja. Jaga perut. Jangan sampai memasukkan barang-barang yang kita tidak yakin kehalalannya. Ini ayam halal atau tidak daripada ragu-ragu lebih baik makan uh, eh, stik ikan. Tapi bumbu stiknya harus yakin halal. Kenapa? Makanan cuman begini. Enaknya segini. Hah. Lewat satu jari tidak terasa lagi. Tapi masuk barang tidak halal, mau seperti apa hidup kita? Doa kita tidak diijabah. Barusan kembali dari Singaparna. Dari Singapura barusan lebih baik nggak makan daripada ragu-ragu. Nggak -ragu. makan sehari nggak akan mati insya Allah. Minum saja. Daripada ini enak tapi ragu-ragu. Mau apa? Sudah. Kalau ragu-ragu ini sate halal atau tidak? Sudah. Makan ikan saja. Tapi ikan ada yang haram. Tahu ikan apa? Gurame. Gurame iya, gurame ya tetangga dimakan gak bilang-bilang ya. Shampo tubuh ini jangan tersentuh oleh maksiat. Ikut mandi di kamar mandi teman, lihat samponya, sampo mahal, <laughs> jarang-jarang. Sabun, odol, nggak bilang-bilang, melekat di tubuh. Tidak waro. Ini pangkal masalah. Lebih baik nggak pakai shampoo daripada kita. Kalau mau pakai bukan pinjam, minta. Kalau pinjam kembali utuh. Pinjam gini-gini sebentar kembalikan. Boleh minta shamponya, boleh minta odol, harus jelas. Mukena di sini ada yang hilang. Itu tidak diterima sholatnya. Udah berapa yang hilang Pak Edi? Ada yang ditukar. Mukena dia jelek, ditinggal yang bagus, tidak diterima. Itu gosob namanya. Ini kopiah saudara namanya siapa? Samsul. Kok ada tulisan Teddy? Berarti pun. Misal seperti itu. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, hati-hati. Warok. Nanti akan sampai kita pada bahasan warok. Pokoknya hati-hati. Mata, telinga, pikiran. Bagaimana kalau pikiran? Ah, jangan mikir yang jelek, yang kotor. Mau apa? Daripada mikirin ah agim, hantam-hantam, melih, mikirin diri sendiri. Daripada memikirkan keluarga orang lain, pikirkan saja keluarga sendiri. Capek-capek. Halo? Ya udah kepikir terus, ah. Cari hikmahnya. Sekarang memang lagi musim pedasnya. Tapi insya Allah akan ada saatnya semoga Allah membuka hikmah yang manfaat bagi bangsa dan umat ini. Yang keempat tingkatkan taat. Mulai sekarang jangan lepas sekuat tenaga sholat berjamaah terutama lelaki 27 kali lipat lebih disukai Allah daripada sholat sendiri rugi sholat sendiri itu rugi tekor seper 27 malam mau apa ngorok Allah menjamu dengan sepertiga malam terakhir gak mungkin kita biarkan jamuan dari Allah ketika Allah ayo engkau berdosaku ampuni engkau memintaku ijabah Alangkah malangnya orang yang oleh Allah mau dijamu pulas. Tidur lebih awal. Jam 9, jam 10 tidur. Tapi acara TV rame. Rame itu kalau disetel. <laughs> kalau ditonton milih mending tahajud. Kalau saya nganjurkan tahajud saum Senin Kemis. Aduh nggak kuat ah. Dulu Ramadan kuat tidak? Kuat. Ya. Kalau begitu kuat Senin Kemis. Masalah tekad saja. Alhamdulillah seseorang sekarang saumnya jadi kuat. Saum Daud malah. Karena banyak masalah. Ternyata banyak masalah memperbaiki saum. Hati-hatilah Pernah ada orang dililit hutang, itikaf tahajud bagus. Sesudah itu hutangnya dilunasi oleh Allah, hilang itu. Itikafnya, tahajudnya mana yang bagus? Punya hutang atau dibayari hutangnya? <laughs> yang bagus itu hutang dibayar dan ibadahnya kuat. Saya ngeri sekali lihat teman saya yang waktu hutangnya banyak, dia ibadahnya bagus, sesudah hutangnya lunas, lunas juga ibadahnya. Bukan takdir utang yang jelek, tapi menyikapi takdir utang yang salah. Lima, ah, ini kunci yang pentingnya. Satu apa? Tekad sangat kuat. Dua, bersihkan. Tiga, jangan biarkan kotor oleh maksiat. Empat, isi. Tingkatkan taat, diisi. Dan yang kelima, tebarkan manfaat. Ingat dalilnya, wallahu fi aunil abdi nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya. Hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Jadi otak kita sekarang harus mulai disetting dengan habluminallahnya bagus, dengan manusianya di mana kita ada mulai kerja tiap hari nabung manfaat udah nggak usah ragu-ragu pokoknya tolong orang siapapun keadaan apapun lakukan sekecil apapun lakukan dan tanpa pamrih jangankan ingin imbalan ucapan terima kasih saja nggak usah diharapkan ucapan terima kasih jangan diharapkan. Pokoknya rezeki kita adalah berbuat. Nolong terus, punya makanan, anggur segini, ada segrondol. Daripada dimakan semua, makan tiga, selebihnya bagikan. Yang dibagikan itu yang akan mendatangkan rezeki. Dimakan semua, muncrut, malah ngurangin rezeki. Asli ini, naik motor, neng sendirian. Lebih baik bonceng aja teman ke sini. Tapi shockbreaker nanti Allah yang shockbreaker rusak diganti dengan motornya sekalian. Nggak bawa helm. Beli. Jangan mempersulit saya nih. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, pokoknya mulai sekarang cari uang lebih banyak, cari ilmu lebih banyak, cari kemampuan lebih banyak, tujuannya supaya lebih banyak manfaat. Kita tidak terjamin dengan apa yang kita miliki. Tidak bisa. Jaminan kita hanya dari Allah yang maha memiliki. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, gunakan untuk mengejar jaminan Allah. Caranya, Wallahu fi'aunil abdi, makanal abdu fi'auni akhihi. Makin sulit, makin nolong orang. Makin sedikit uang, makin banyak sedekah. Tuh, dari mana sedekahnya? Ya, sedekah kan tidak harus uang terus. Pernah ada pengalaman seorang santri, dia dalam kesulitan. Maka dia gosek WC lebih rajin. Membersihkan masjid lebih rajin. Dan tanpa pamrih. Dia cuci mobil yang diparkir tuh di Sentral 7 Pokoknya saya cuci karena engkau niatnya membahagiakan. Yang punya mobil nanya, ini siapa yang nyuci mobil? Saya kan nggak nyuruh. Memang Pak santri itu nyucinya juga ingin amal saja, nggak usah dipikirkan Pak. Bagi dia tuh rezekinya adalah membersihkan mobil orang. Masa begitu? Luar biasa. Mana mana? Seratus ribu. Lima at ini adalah tujuannya mengejar pertolongan Allah. Kita ikhtiar, tapi apalah hebatnya ikhtiar tanpa pertolongan Allah. Gak bisa apa-apa. Saya membayangkan membangun pesantren Darut Tauhid. <laughs> Gak mungkin, gak masuk di akal. Seorang yang bukan lahir dari lingkungan pesantren, ilmu agamanya terbatas ceramahnya juga ala kadarnya ceramah di rumah terus ngontrak terus jadi masjid terus kebeli tanah harga miliar kebangun ini orang datang <laughs> gak masuk di akal yang menjalaninya aja heran siapa yang ngatur sekarang ada kejadian gonjang ganjing aneh Ikuti sajalah ketentuan Allah. Yang penting cuma satu. Berubahkah menjadi lebih baik atau tidak? Apakah belajar ibadahnya jadi bagus, ilmunya meningkat, hatinya jadi makin bersih, itulah tugas kita. Nanti Allah walladzina jahadu fina diannahum subulana. Nanti Allah yang memberi. Kan kalau mendekat ke Allah sejengkal, Allah sedepa. Kita sedepa, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari. Jadi memang semuanya milik Allah. Takdir itu dalam kekuasaan Allah. Makanya jangan lelah-lelah oleh sesuatu yang dijanjikan Allah. Cukup satu aja. Ah, nomor empat Pak Ed. Nomor empat. Arih napsaka minat tadbiri fama bihi goiruka anka la takum bihi linapsik. istirahatkan dirimu atau fikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu tidak usah kau sibuk memikirkannya ini harus hati-hati ya bukan tidak boleh ikhtiar tapi ikhtiar kita harus menjadi ketakwaan bisa dipahami tidak? Dagang itu ikhtiar kita tuh untuk supaya disukai Allah. Allah yang menggerakkan pembeli. Bisa dipahami ya? Gak mengenal licik, gak mengenal zolim, gak mengenal timbangan ini, gak mengenal lalai sholat. Dia kerja. Tapi tujuannya supaya Allah suka. Beda dengan kerja supaya pembeli suka. Nah, kalau kita bekerja supaya pembeli suka, itulah dunia, itulah yang membuat kita risau. Tapi kalau kita kerja yang bagus, yang profesional supaya Allah suka, tidak akan gelisah. Dakwah. Kalau dakwah supaya umat suka, gelisah, takut umat tidak suka. Dakwah itu supaya Allah suka kepada kita. Allah yang menggerakkan siapa yang dia kehendaki. Allah yang menghujamkan di hati. Jadi enggak gelisah. Satu orang, seratus orang, seribu orang, sejuta orang, sama yang menilai hanya Allah. Bahkan banyak orang kalau tidak hati-hati membuat ujub, merasa diri mulia. Saya jadi ingat sebuah kisah ada seorang ulama. Wah yang dihormati suatu saat sedang sujud. Ada yang nginjak kepalanya. Gak sengaja Langsung dia marah. Siapa ini yang berani nginjak kepala saya? Ya Allah, semoga engkau laknat. Pada saat itulah dikisahkan Allah begitu murka kepada ulama ini. Orang tidak sengaja mengapa dilaknat begini? Memangnya siapa yang sujud ini? Belum tentu di sisi Allah mulia. Jadi tidak usah risau tentang janji jaminan Allah rezeki, kemuliaan, tu izu mantasya, wa dilu man semuanya kedudukan, kekuasaan itu dalam genggaman Allah. Yang kita risaukan adalah bagaimana ikhtiar kita takut tidak diridhoi Allah. Kerja yang jujur, kerja yang bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, Allah tujuannya, ya. Duh, kalau sudah bulatannya Allah lagi, Allah lagi. Nanti Allah yang mengatur. Allah yang mempertemukan dengan siapa, Allah yang membuka mulut siapa, <clears throat> Allah yang membuka dompet siapa, Allah yang ngatur. Allah yang maha mengatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi jalan keluar itu bukan karena kepandaian kita, tapi karena Allah membuka buah dari ketakwaan yang dinilai oleh Allah. Semua kepandaian kita harus membuat kita makin dekat dengan Allah. Baik, cukup. Alhamdulillah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Uh, nama saya Den dari PHP. Uh, eh, barangkali yang pernah saya dapat ilmu dari ya bahwa tiada kejadian yang tanpa izin Allah itu jadi nggak ada sifatnya yang sifatnya kebetulan tentunya bahwa semua Allah sudah mengatur kemudian eh, akhir-akhir ini saya melihat fenomena banyak orang yang senang dipuji sehingga lupa pada setiap saat kita selalu baca al Fatih. alhamdulillah bahwa segala puji itu adalah milik Allah kemudian masalah sedekah dan saya melihat bahwa apa e, kesemua ini berujung pada silaturahim dan manfaat nah pertanyaan saya bagaimana mengembangkan itu silaturahim antar satu dengan yang lainnya dalam uh, kondisi bangsa ini sedang tertekan itu saja. Terima kasih. Oh, subhanallah. Memang salah satu yang penting bagi kita adalah kalau tujuannya adalah ridho Allah, ada dalil irhamu man fil ard yarhamkum man sama. sayang yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Itu poin kelima tadi Pak, tebar manfaat itu diantaranya silaturahmi. Prioritas utama silaturahmi ya dengan ulama, orang yang berilmu dan takut kepada Allah. Kalau bertemu dengan ulama, diamnya saja jadi ilmu. Ini investasi. Yang kedua dengan orang-orang soleh, Pak. Walaupun dia tidak sekelas ulama, tapi kesolehannya seperti minyak wangi akan membuat kita ikut harum. Bagus Pak, harusnya diprogram terus kunjungan ke ulama. Walaupun hanya semenit, dua menit. Jauh ah, perjalanannya lima jam, ketemunya hanya sepuluh menit. Sepuluh menit yang merubah lebih baik. Maaf, dulu ah, kunjungan ke seorang ulama di Jawa Tengah jauh-jauh sekali Masya Allah dulu belum punya mobil naik bis jauh sampai ke sana tok tok tok rumahnya sederhana pas dibuka belum tahu yang mana ulamanya oh silakan masuk kami berlima duduk sebentar ya masuk ke dalam keluar minum minumnya tuh maaf mug tahu mug kopi mug anget minum. Silahkan diminum, masuk lagi, keluar lagi lima piring nasi lengkap itu sayuran walaupun ala desa. Silahkan makan. Belum diajak ngobrol pak. Selesai itu datang lagi bereskan bawa oh, sejenis ya sayur bening sekali lah wijian ya kobokan. Untung tidak dimakan. Selesai pergi. Duduklah bapak yang tadi. Oh, bapak-bapak sekalian, matur sudah berkenan mampir di pesantren ini. Eh, dengan ini saya memberitahu mohon maaf Pak Yainya tidak ada. Mudah-mudahan niatnya sudah kesampaian di hadapan Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan bisa bertemu. Maha suci Allah. Tidak ada kiainya dapat ilmu bagaimana memuliakan tamu. Ini belum kesampaian oleh saya. Tidak di, tidak ada, tidak ada. duduk dulu, dijamu dulu, baru diberitahu tidak ada. Saya langsung ngitung tamu 30 ribu sebulan, 30 piring. Pelit duluan. Kali 10 ribu, berapa? 300 juta. Jadi belum apa-apa sudah pelit. Baru ngitung. Persis seperti coba potong 2,5 persen. Udah gitu tingkatkan 5 persen. Nah udah itu tingkatkan 10 persen. Udah itu 20 persen baru juga rencana sudah pelit tadi. Suatu saat berkunjung ke ulama, subhanallah. Ini kisah-kisah nyata zaman 15, 20 tahun yang lalu. Zaman sering sekali ziarah kepada ulama. Ah, dibawakan air. Ayo, ayo, ayo, orang Inang. Tahu orang Inang kan? Yang keras itu. Ayo, silakan, silakan. Beliau pegang sampai pulang beliau tidak makan itu ranginang. Kenapa? Karena ompong. Tapi beliau terus saya ngobrol, ayo silakan pegang ranginangnya. Tidak banyak bicara. Berkunjunglah dengan para ulama yang ruhiyahnya sudah bagus. Silaturahmi. Saya senang mau ke Mekah besok. Insya Allah lusa ya Jumat. Di sana banyak orang-orang soleh. Aduh, lihatnya saja sudah enak. Kebayang dulu lihat Nabi seperti apa cintanya kepada Nabi karena memang pancarannya sudah bukan pancaran keindahan rupa tapi keindahan kolbu di Mekah, Medina lihat orang-orang soleh lihatnya saja sudah enak Mudah-mudahan ya kita nggak usah dimanis-manis supaya enggak layout kita seperti ini terima. Tapi kalau hatinya sudah memancar, subhanallah. Silakan dua pertanyaan terakhir. Maaf ini eh, satu, ada lagi di belakang akhwat mungkin ada yang mau tanya. Maaf Apakah Menarik bahasan ini Sesudah adanya gonjang ganjing kemarin Saya mengevaluasi Pas 20 tahun dalam dakwah Kenapa Allah menakdirkan saya harus mengarungi hal ini Yang hampir satu tahun istiqorohnya juga untuk mengambil keputusan ya dan tidak bahkan last minute juga masih istiqoroh di Multazam, di Arafah rupanya hikmahnya mulai tersingkap satu persatu yang sebelumnya tidak terfikir di antaranya dakwah mengapa begitu kaget banyak pihak Rupanya ada yang harus dievaluasi Selama ini dakwahnya mengarah kepada perbaikan akhlak Itu tidak salah Tetapi tidak cukup kuat Sebelum fokus kepada akidah jadi mengajak senyum, mengajak ramah, 5 es segala. Tapi kepada Allahnya belum maksimal. Akibatnya orang kepada manusianya senang, tapi kepada Allahnya belum all out. Ketika ada satu kejadian, rujukannya bukan apakah Allah senang atau tidak, tapi apakah orang senang atau tidak. Nah, inilah rekan-rekan jadi tidak usah heran kalau di radio, kemudian ceramah-ceramah saya sekarang direvisi ulang lebih kepada akidah. Bagaimana mentauhidkan Allah sehingga benar-benar karena dari sanalah nanti lahir sabar, lahir ikhlas, lahir syukur, lahir waro, lahir akhlakul karimah. Kalau dulu sengaja dibahas akhlaknya, kalau sekarang ke sumber akhlak dulu. Karena akhlak ini sebelum Nabi juga sudah ada Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu maka makarimal akhlak. Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, misalkan handphone barusan bunyi. Tenang, itu sudah takdir Allah handphone itu bunyi. Cari ya handphone. <laughs> Handphonenya di dalam tas, sudah takdir Allah yang punya gelisah karena hafal kan handphone dia itu tapi nggak mau ngaku karena takut kata dosa harusnya dia jantan mengakui ini handphone saya punya apa <laughs> kalau nggak ada yang ngaku sini kita masukkan ke dalam bak biasanya berhenti rekan-rekan sekalian akan ada revisi dalam dakwah. Mudah-mudahan 25 hari di Mekah nanti akan ditemukan format baru di dalam dakwah-dakwah AA. Sesudah 20 tahun kan harus ada evaluasi. Segalanya juga harus ada tesnya. Kesetiaan bisa dites pada waktu ujian. Kan kalau ujian begini, kapal bocor. Orang macam-macam. Ada yang sibuk mencari lubang, mana bocornya? dia lari, dia gunakan pakaiannya, dia ambil palu sekuat tenaga menutup lubang supaya tidak bocor. Tapi ada juga bocor, dia langsung sibuk ambil koper dia, beres-beres, segera cari skoci dengan barang bawaannya. Ah, yang lebih jelek adalah kapal bocor, dia cari barang-barang yang tertinggal milik orang lain. Dia benar-benar saya tidak tahu kita termasuk yang mana. Harusnya kalau kapal bocor yang bagus yang mana? Cari lubang, tutup. Hei, eh, Imam Ali, siapa sih sahabatmu? Oh, saya tidak tahu ya sahabat saya. Bagaimana mungkin kau Amirul Muminin tidak tahu sahabat dekatmu? Karena saya sekarang masih memegang dunia. Karena dunia masih ada dalam genggaman saya, saya tidak tahu sobat saya. Nanti kalau dunia sudah tidak ada, saya akan tahu siapa sahabat saya. Jadi tidak usah heran kalau saudara masih punya jabatan, banyak sahabat. Nanti kalau pensiun, siapa sahabat? Nanti kalau dalam kesulitan, kepahitan, Disanalah sahabat. Pertanyaan? Silakan. kita 5 menit, 6 menit terakhir sudah itu zikir, doa, tutup dengan solat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya ingin uh, saran langsung dari Agim, bagaimana uh, kiat untuk uh, mengubah kebiasaan buruk e, menjadi e, dihilangkan gitu. Misalnya saya punya kebiasaan buruk banyak tidur gitu. Banyak tidur? Nah itu e, bagaimana kiatnya? Gitu. Maksudnya banyak tidur bagaimana? Siang tidur, malam kan? E, kalau yang lain standar tidur misalnya 6 jam, saya tidurnya bisa 8 jam gitu. Oh, sedekahkan yang dua jam kepada yang jarang tidur rumus ya orang itu akan semangat kalau tahu manfaat namanya ambak apa manfaat bagiku sekarang cari manfaat tidur sewajarnya dan ruginya tidur lama kalau sudah waduh saya kehilangan waktu terlalu banyak saya badan saya jadi tidak sehat. Cari kerugiannya banyak tidur. Cari keuntungannya kalau dua jam dipakai manfaat. Nah, satu itu. Yang kedua buat targetnya. Saya harus mulai, harus pakai target. Karena kesadaran tanpa target tidak bisa. Nah yang ketiga Buat sistemnya yang membuat target tercapai Baker Setel Ada tiga baker Kalau satu nggak mempan Nanti nggak bunyi kalau ini nggak bunyi, eh, nggak mempan juga satu yang mekanik itu pakai tali ke atas, nah, gantungan lah palu atau apa ya. Hmm, nah, biasanya paten harus ada. Yang paling penting jangan telentang. Karena kalau telentang itu ada kemungkinan sesak nafas dan bisa mengakibatkan kematian. Ya. Jangan kantang ya, yang kecil umur juga sudah bahaya ya. Jadi jangan telentang. Nggak enak besar dan sakit tang itu ya. Memang ini butuh butuh proses berpikir ya. Kalau telan buah-buahan bagus, ya, tapi kalau telentang itu agak nggak enak. Maaf tidak nyambung hadirin Ustaz. Kepada yang baru datang niatnya sudah sampai, ikhtiarnya sudah sampai, jangan kecil hati insya Allah ya. Baik satu terakhir akhwat ya. Siapa? Ya, silakan. ikhtiar sudah maksimal tapi yang kita inginkan belum didapatkan ah, bagaimana supaya sabar apakah yakin yang kita inginkan itu membawa kebaikan belum tentu kalau gitu sabar aja mungkin itu yang terbaik ah, bagaimana kalau terjadi malah jadi malah petaka? misalkan adik dilamar oleh seseorang tiba-tiba menjelang pernikahan batal itu nikmat atau musibah? Nah, tergantung kita. Kalau sebelumnya kita sudah minta yang terbaik, lalu terjadi membatalkan pernikahan, insya Allah doa kita dikabul. Tapi bagaimana? Ah? Hati saya remuk, itu beda lagi urusan sendiri itu ya. Mau diremuk-remukan bisa. Tapi kalau kita sudah istiqoroh, minta yang terbaik dan tidak jadi, itu berarti dari Allah yang terbaik nggak enak, mungkin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi ah saya sedih manusiawi. Kalau nggak sedih robokop. Sedih, cemburu, oh, jengkel itu perangkat hidup normal kita, nggak ada masalah. Yang jadi masalah dibawa kemana? Kalau kesedihan itu membuat dia makin dekat dengan Allah kan bagus. Dia nangis, ya Allah, Engkau tahu betapa pahitnya ya Allah. Itu jarang begitu kalau enggak pahit. Kalau pan manis cengar-cengir jarang ini. Bahkan ada wanita yang merasa bahagia ketika dia maaf luka hatinya karena dengan luka hati dia bisa lebih nikmat kepada Allah ngadunya. Ya seperti yang diceritakan ada yang kena kanker itu yang dia konsentrasi kalau sedang sakit ah inilah saat penghancuran kanker saya sel-sel kanker saya sakit berarti dia sedang dihancurkan dia menggunakan kekuatan pikiran dan memang akhirnya dia sembuh dia tunggu saat sakit itu karena dia yakin saat sakit itu adalah ketika proses penghancuran sel kankernya namun dibawa kemana luka hatinya itu pakai berdarah-darah saya tuh lukanya bagai hati yang menganga lalu dikucuri cuka, lalu dioles-oles dengan ah, ah itu nyiksa diri. Ya Allah, inilah episode yang harus saya jalani. Ini takdir. Saya sakit hati berarti saya sedang berkuburan dosa. Saya ridho ya Allah. Mungkin saya sakit sekarang karena saya banyak menyakiti orang lain. Mungkin saya sekarang dihina, dicaci karena selama ini saya menikmati pujian yang tidak berhak saya nikmati. Saya di, dihina, dicaci, dianiaya. Inilah saat Allah membersihkan dari semua kesombongan, ujub, takabur yang selama ini tidak dirasakan. Padahal itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sakit hati mau dibawa kemana? Mau dibawa nelangsa? Berarti diri sendiri yang salah dibawa kesabaran, pengguguran dosa, maka sakit menjadi sesuatu yang bermakna. Ada cara yang paling gampang kalau kita disakiti orang. Satu, ingat bagaimana kita menyakiti orang. Mungkin inilah imbalan dari apa yang dilakukan. Yang kedua, ingat dosa-dosa kita. Mungkin inilah pengguguran dosa dari semua yang tanpa kita sadari udah bergelimang. Sekarang kita disakiti orang bergugur dosa. Yang ketiga, limpahan pahala. Mungkin stok pahala kita kurang sehingga Allah mentransfer lewat orang yang menyakiti. Ini real. Makanya idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan sikap yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku sekalian. Apakah bulan depan kita masih bertemu? Saya mohon maaf kalau dimulainya jam setengah tujuh Mungkin yang kantor belum sampai ya ke sini ya Prosedurnya sesudah sholat maghrib Kemudian baca Quran Asma'ul Husna kita bahas Seperti ini dan maksimum jam 8 sudah selesai Kita akhiri dengan zikir dan doa Rekan-rekan sekalian Silahkan dikumpulkan dulu Terjemah Al-Hikam ini Sementara ini Al-Azhar istirahat dulu Saya mohon maaf andai kata Ada hal yang tidak nyaman dan kurang berkenan Di hati rekan-rekan atas keputusan yang diambil ini Mudah-mudahan suatu saat ketika air sudah tidak keruh indahnya ikan akan nampak. Kalau sedang keruh, memang tidak nampak keindahan ikan. Hanya satu yang mudah-mudahan bisa dipegang. Keputusan ini bukan tindakan kejahatan, bukan tindakan kriminal. Ini adalah salah satu pilihan yang saya yakini dibolehkan. Tidak harus bagi yang lain, tidak menganjurkan tetapi izinkan setiap orang boleh mengambil apa yang dirasakan terbaik bagi keluarganya. Memang tidak populer, namun mudah-mudahan akan ada saatnya Allah membukakan hikmah di balik semua ini. Saya mohon maaf andai kata keputusan ini menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman bagi yang berkaitan dengan AA karena yang kenal mungkin akan kena getahnya mungkin pegang satu saja bahwa saya tidak melakukan kejahatan insya Allah tidak berzina tidak berselingkuh hanya melakukan sesuatu yang saya yakini akan ada manfaatnya bagi diri bagi keluarga, bagi anak-anak dan suatu saat bagi umat.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 inni kuntu كنت الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidun Hadirin Marilah sejenak kita menundukkan hati kita Mau pulang kemana Andai kata besok, lusa, malaikat maut menjemput kita. Dunia hanyalah tempat mampir sebentar saja. Sudah banyak orang yang mendahului kita. Dan sudah banyak pula orang-orang yang akan menggantikan kita. Hidup di dunia hanya mampir dulu asal kita hanya setetes air mani Membesar Esok lusa menjadi sirna Akan datang suatu saat Tubuh kita ini kaku Mata terpejam Tubuh dingin akan datang satu saat kening ini tidak akan lagi bisa bersujud akan datang suatu saat mulut kita tidak lagi akan menyebut nama Allah. Tidak ada lagi ruku. Tidak ada lagi nikmatnya berkumpul di rumah Allah seperti ini. Akan datang suatu saat tubuh ini tidak akan lagi bisa berbudu. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud tidak ada lagi nikmatnya air mata berlinang karena mengingat Allah. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan ini masih ada. Wahai saudaraku, mengapa harus kita sia-siakan? Detik demi detik begitu berharga bagi kita. Mengapa kita terlalu sibuk oleh dunia ini sampai kita lupakan Allah? Mengapa kita hanya memberi sisa kepada Allah? Ibadah hanya sisa waktu. Menyebut Allah hanya sisa obrolan. Membaca Quran hanya sisa membaca Quran Bersedekah hanya sisa uang Bangun malam hanya sisa tidur Mengapa kepada Allah Yang maha sempurna Kita hanya memberikan sisa Bukankah Allah yang memiliki segala-galanya? yang mendetakkan jantung kita yang mengurus diri kita dari detik ke detik dari saat ke saat Allah tiada lalai menjamu kita dengan nikmat rizki dikala lelah Allah yang mengistirahatkan dikala haus Allah memberi minum Allah lah yang membuat kita bisa melihat seisi alam dengan mata ini bisa mendengar aneka suara dengan telinga ini mengapa semua nikmat ini justru kita gunakan untuk berbuat maksiat mengkhianati Allah andai saat ajal kita tiba semuanya berakhir disia-siakan saudaraku Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Wahai yang maha mendengar Wahai yang maha menatap Wahai yang maha dekat Inilah kami ya Rabb Hambamu yang busuk Tapi berlagak suci Berlumur dosa tapi berpura-pura mulia. Ya, <laughs> inilah kami yang kotor ya Allah. Tapi seperti orang yang bersih. Yang kikir namun berpura-pura dermawan. Inilah ya Allah. Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya Kebusukan kami engkau tutupi Aib-aib kami engkau tutupi Maksiat yang kami lakukan engkau tutupi Amal yang jelek tidak ikhlas engkau beberkan Ampuni ya Allah Ampuni, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni Allah. Ampuni ya Allah sebusuk apapun diri kami. Ampuni sekelama apapun masa lalu Ampuni sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut Ya Allah lembutkan yang hatinya keras membatu ya Allah lembutkan yang hatinya membatu ya Ya Allah luluhkan yang hatinya keras Cahayai yang kalbunya gelap gulita Hidupkan yang hatinya mati ya Allah Sembuhkan yang hatinya berpenyakit ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika kawannah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah Ampuni dosa kami kepada orang tua Jangan biarkan dosa kami menjadi sumber petaka bagi hidup kami Ampuni ya Allah dosa kepada ibu bapak kami ya Allah Tolong ya Allah Jangan biarkan kami menyakiti orang tua Golongkan kami menjadi anak yang soleh, soleh Yang tahu bakti ya Allah Selamatkan orang tua kami ya Allah Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah Luaskan lapangkan kuburnya ya Allah Ringankan hisabnya ya Allah Jadikan ahli sargamu ya Allah Ampuni ya Allah Sikap kami kepada para ulama Guru-guru kami Ampuni jikalau kami pernah meremehkan orang-orang yang kau cintai Ampuni jikalau kami merendahkan orang-orang yang kau muliakan Ampuni jikalau kami menodai orang-orang yang kau sucikan Allahumma ya karim Allahumma gfirul mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum al amwat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma musarrif al qulub tsabbit qulubana ala ta'atik Allahumma yassir Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya Allah mudahkan segala urusan yang maslahat bagi dunia akhirat Jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah Kabulkanlah doa hamba-hambamu ini ya Allah Amin Hadirin bagi yang akan berdoa Doalah masing-masing Demi Allah Allah maha mendengar Allah maha dekat Allah maha melihat Hanya Allah yang kuasa menolong kita Ya Allah kabulkan ya Hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in Doalah hadirin, doalah. Amin ya. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Kabulkan ya Ya Allah kabulkan ya Karim Tenangkan ya Allah bagi yang hatinya selalu resah gelisah Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah Bukakan pintu marifat ya Allah Bukakan pintu marifat ya Allah Ya Allah jadikan ahli salat yang khusyuk Ahli ta'ajud Jamu di baitullahmu ya Allah Catatkan yang hadir ini engkau jamu di arafahmu ya Allah Jadikan haji hajah mabrur mabrurah Ya Allah jadikan ambamu yang dalam kesulitan lapangkan Yang sakit sembuhkan ya syafi yang belum mendapat pendamping berikan ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil mutaqina imamah Ya Allah bukakan pintu rezekimu yang halal, yang barokah. Jadikan ahli sedekah. Ya Allah mudahkan segala urusan yang maslahat. Jauhkan dari segala urusan yang membawa mudarat. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah jadikan tempat ini salah satu tempat yang koridoi salah satu tempat penuh berkah. Jadikan jalan ilmu, jalan rezeki jalan kemuliaan ya Allah. Rob lindungi kami dari segala fitnah ya Allah. Lindungi kami dari bala bala wal musibah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Hadirin Allah maha Menata, Maha melihat Cukuplah Allah bagi kita Selalulah bersama Allah dimanapun berada Wa huwa ma'akum aynama kuntum Zikir, zikir Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya Ala bidhikrillah tatmainnul qulub Camkan hanya karena zikir Ingat kepada Allah hatimu akan penteram Saudaraku Izinkanlah berpamitan insya Allah berangkat ke Tanah Suci Dengan rombongan Pada hari Jumat dari Bandung Mungkin Sabtu pagi berangkat Kalau tidak keberatan seusai sholat Fadu kirimi doa Mudah-mudahan hati kita disambungkan oleh Allah Sehingga walaupun jarak memisahkan Kita tetap merasa dekat Memurkan tempat ini sebaik-baiknya kita berkirim doa jadilah orang yang rendah hati dan ikhlas ikhlas berbuatlah apapun tanpa pamrih lakukan hanya karena Allah hanya untuk Allah hanya di jalan Allah Insya Allah tidak ada yang tertukar takdir tidak ada yang tertukar ketentuan Allah tidak ada yang tertukar in ahsantum ahsantum lianfusikum wa in asatum falaha Kebaikan kembali kepada pembuatnya Keburukan pun tidak tertukar Mudah-mudahan ada manfaatnya Sekali lagi AA ah, mohon maaf Sebesar-besarnya andai kata sikap AA ah, khususnya eh, Menoreh luka Membuat kepercayaan berkurang Saya mohon maaf Sesungguh-sungguhnya Mohon doa Doakan supaya bisa kembali lagi berjuang Di tempat ini Kalau toh Allah menakdirkan ini pertemuan terakhir kita Tolong dimaafkan sekali lagi Kirimi doa Kalau saya tidak kembali lagi Karena Allah menakdirkan yang lain Dan tetap makmurkan pesantren ini sebaik-baiknya ya Insya Allah titip keluarga saya Titip pesantren ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa akhir majelis Subhanakallah Astagfirullah